Apa beda hadis gharib dengan hadis da'if? Gharib itu artinya hadis yang sanatnya tunggal. Sedangkan hadis da'if adalah hadis yang lemah. Boleh jadi karena ada yang terputus atau ada cacat pada rawinya. Apakah hadis gharib bisa dijadikan hujah? Jika hadis gharib tersebut hadis sahih, maka bisa jadi hujah. Akan tapi yang pernah kita singgung, Uh, bahasanya kalau Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis gharib tanpa memberikan penilaian Hasan Gharib atau Sahih Gharib cuma mengatakan hadis ini Gharib biasanya hadis tersebut juga hadis dhaif